Sehingga dikatakan dengan dhammah. Karena ketika kita ucapkan dalam kondisi menghimpunkan bibir. Aina takunu dhammah alamatan li raf' fil ism mufrad. Sudah dibaca belum belum ya? <laughs> Sudah. Berarti keliru. Ya. على ماذا يبنى فعل المضارع atau filul amr? Ya. Mahwa atau mahya al-qaidah fi bina'i fi'l amr Yubna ala ma yujzamu bihi mudari'uh Yubna ala ma yujzamu bihi mudari'uh Dia dimabnikan sesuai dengan jazmnya ketika fi'il mudhari. Ala madza bunya al-madi? Fan. Al-fathi illa ya bom. Au au ittasala bihi Bomiru raf'in mutaharik fa faisakkan. Harus nah, ingat ya, fil mudhari mabniyah di atas fathah kecuali kalau sudah bergandengan dengan wawu jamaah maka dhammah mabninya. Atau bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik maka dia mabniyah di atas sukun. ما شرط إعراب الفعل المضارع شرف يا ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة كيف حال الفعل المضارع إذا اتصل آخره بنون الإناث هقي mabni ala as-sukun. Misaluh wal walidatu yurdi'na idza tasala bihi nun tawkid mabni ala al-fath. Misaluh la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. لماذا أعرب المضارع مروان لمشابهته al-isma. Ya, sisi keserupannya di mana Abu Surah yang telah kita jelaskan antara fil mudhari dengan isim? Hah? Di mana, Pan? Ya, di mana masing-masingnya itu dihadapkan kepada beberapa makna ya masing-masingnya dari fi'il mudhari dan isim itu dihadapkan kepadanya beberapa makna dan tidak diketahui dari makna-makna ini yang mana yang dimaukan kecuali dengan apa? adanya i'rab. Contohnya apa? Hah? La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Ya, seperti pada contoh darabtu Zaidan juga demikian. Ya, Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenali tanda-tanda i'rab. Babu, kenapa di dhammah? Haqi. Saya khobar dari mubtada mahdhuf takdirnya hadza babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi kalau judul-judul bab ataupun pasal itu hanya apa? Khobarnya dibuang apa? Mubtadanya kitabun nahwi maksudnya haza kitabun nahwi lirraf'i arba'u alamatin rafa memiliki empat tanda i'rabnya apa lirraf'i Hah? al jar wal majrur Hah? i'rabnya apa al jar wal majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam bukan mubtada masa jar majrur mubtada Mubtada <laughs> enggak ada yang bentuknya apa huruf. Arba'u i'rabnya. Ya, Mubtada muakhar marfu. Wa huwa arba'u mudhaf alamatin mudhafun ilaih. Rafa memiliki empat tanda. Yang pertama adalah dhammah. Wahil aslu dan dia dhamma adalah tanda asal dari apa? Rafa. Ad-dhammah itu i'rabnya ya, apa? Bisa badal dari arba'u atau khabar dari mubtada yang mahdhuf hiya ad-dhammah wa hiya al-aslu dan dia dhammah adalah tanda pokok bagi rafa' kemudian tanda yang berikutnya yang merupakan tanda cabang adalah al-wawu wal alifu wan nun wa hiya naibatun anid dhammah dan dia wawu alif dan nun adalah wakil dari dhammah pengganti dari dhammah ini sudah kita pernah bahas di kitab Tuhfah. Ya. فأما الضمة فتكون علامة للرفع fi arba'ati mawadhi'a. kenapa mawadhi'a? ini i'rabnya apa mawadhi'a? Hah, isim majrur bil mudhaf dengan mudhaf ya kan wa alamatu jarihi al fathah niyabah ni annahu Ya, lain sore. Apa ilahnya? komentar jumu. Ada pun bomah, maka bomah menjadi alamah. Alamatan irobnya apa? Hah? Irobnya alamatan. Sebagai? Sebagai? Khobar takun. Isimnya mana? Mamil mustatir fihi. Jawazan. Takdirnya apa? Hiya. Kembali ke Bommah iya kan takun. Bommah menjadi tanda bagi rofa pada empat tempat. Apa mufradnya mawadhi'? Apa bentukan mufradnya mawadhi'? Maudhi'. Ya, kalau maudhu' mau gitu. Kalau maudhi' tempat maudhu' biasanya pembahasan. Itu jamaknya maudhu'at. Fil ismil mufrad. Tempat yang pertama dari dhammah sebagai tanda bagi rafa' adalah pada isim mufrad. Masih ingat apa itu makna isim mufrad pada pembahasan apa? Al-i'rab? Hah? Siapa yang bisa menyebutkan makna isim mufrad? ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima terus wala minal asmail khomsah. Maksudnya hafal. Santri gak hafal. Apa yang bukan musana, bukan pula jamak, bukan pula yang digabungkan kepada musana dan jamak, bukan pula apa dari isim-isim yang 10 atau 5. Bukan pula dari isim-isim yang 5. Ya, itu apa? Definisi mufrad karena mufrad ya memiliki banyak makna tergantung pembahasannya. Kalau pada pembahasan mufrad maka tadi maknanya lawan dari musanna, jamak, asmaul asmaul khamsah. munsorifan kana au ghairu munsorifin. Apakah isi mufrad ini dalam keadaan munsorif atau dalam keadaan tidak munsorif? Apa munsorif ir apa? I'rabnya hal ya. Terus apa makna munsorif? mana sarf itu apa? Hah? Munsorif mana ya, Pak? Hah? Dakhalahu at-tanwin au al jarbil kasrah. Itu makna apa? Isim yang munsorif yaitu isim yang bisa ditanwin dan bisa dijarkan dengan kasroh. Contoh Ibrahim ini ghairu munsorif kenapa tidak ditanwin? Ya, yang kedua tidak bisa dikasroh. Apakah munsorifnya ataupun yang ghairu munsorifnya? Semua isi mufrad kalau marfu maka tanda rofaknya adalah apa? Dhammah. Apakah dhammahnya zahir ataupun apa? daro. Eh, yang tangkap cepat. Ya. Salah nggak apa-apa, nggak kedengeran. Tenang. Ya Allah. Contohnya qala Allahu ya a'rib ya Marwan, a'rib qala Allahu <clears throat> Ya. Lafzul jalal Allah sudah. Qala sudah ya. Allahu Ya, wa iz qala. Di sini syahnya mana? Allahu. Marfu dengan dhammah zahirah. Ya. Wa iz qala Ibrahimu. Ya, ya Rabb. Iz apa harfu? Apa isim? Dhoraf dia ya kan? Dhorfun lima istaqbalata lima madha lima madha min zaman zarfun lima madha min zaman mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin kemudian lanjutkan qala dan dia mudhaf jadi ingat iz dan iza juga ya, apa ya hina itu dia selalu sebagai mudhaf dan idhafahnya kepada jumlah jadi jumlahnya itu fi mahalli jarin apa mudhafun ilai. Coba dilanjutkan. Qala. Surah Qala. Terus Ibrahimu Ya. Ya. Beda enggak Allahu dengan Ibrahimu? Beda ya. Allahu munsarif. Bisa dikasrah. Ilallahi minallahi dzil ma'arij. Kalau Ibrahim tidak bisa. Ila Ibrahim ma. Jadi kalau contoh Allah itu munsorif, kalau Ibrahim wa munsorif. Kemudian wa idh qala Musa. Seperti tadi Arabnya ya. Idh. Arif di Arab idh. Zaraf apa? Zarfun lima ya mada zarfu zaman lima mada zarfun lima mada min zaman qala ya fi'il madhi mabni ala fath la mahalla min al ya rab Terus wa alamatu rafi ad-dhammatu al-muqaddara ala ala al-alif atau ala akhirih. Mana min zuhuriha ya, yang menghalangi munculnya dhamma pada musafa? Hah? Hah? At-ta'adzur. Pokoknya kalau isim mankus, isim yang akhirnya alif itu yang menghalangi ya munculnya harokat adalah apa? Ta'adzur. Nah, jumlah fi'liyah dari qala Musa fi mahalnya apa? Jarin mudhafun ilaih. Ya, itu amilnya iz adalah qala. Itu yang menasobkannya. Sirifami ini tempat yang pertama dari dhamma di mana? Pada isim mufrad. Apakah yang munsorifnya ataupun yang ghairu munsorif? Apakah dengan harokat yang zahirah ataupun dengan harokat apa? Muqaddarah. Wa fi jam wa fi jam'i taksiri munsharifan kana aw ghaira Juga dhammah menjadi tanda bagi rafa pada jamak taksir. Ini tempat yang kedua. Masih ingat apa itu makna jamak taksir? Ma dalla ala akthar min ithnaini aw ithnataini ma taghayyurin mi fi atau min sighati mufradi. Ya, ma dalla ala isnaini aksar min isnaini atau isnataini ma taghayyurin min sighati mufradih. Silakan dibuka kembali kitab Tuhfanya. Apa yang menunjukkan lebih dari dua baik itu muzakkar seperti apa? Seperti apa? Yang untuk muzakkar? Hah? Apa contohnya? Jamak taksir untuk muzakkar rojulun rijalun ataupun untuk dua lebih untuk manas namanya apa? Zainab Zayanib misalkan ya ataupun yang lainnya banyak apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muanas ataupun muzakar disertai dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya ya macam-macam perubahan masih ingat ada berapa itu lima atau enam ya ada yang pada harokat pada huruf kaitannya <clears throat> silakan di merujuk kembali rojulun rijalan di situ ada perubahan dari sisi huruf dan juga apa harokat Ya. Jadi tempat yang kedua dari doma adalah pada jamak taksir. Apakah yang munsorifnya ataupun yang ghairu munsorifnya? Apa yang apakah yang bisa dimasuki tanwin ataupun yang tidak bisa dimasuki tanwin? Semuanya ketika marfu maka tanda rafanya adalah apa? Doma. Qala ashabu Musa. Ya, coba di Arab. Coba gilirannya ya. Qala ashabu Musa yang keras. Qala Ya. Ashabu Ya, bahwa ashabu ya Musa majrurun bil bil mudhaf. Ada yang mengatakan bil idhafah. Terus wa alamatu jarhi apa? Al asrat atau fathah? Yang roji fathah muqaddarah. Jadi Musa itu majrur tanda jarnya bukan dengan kasroh tapi dengan apa? fathah niaba anil kasrah. Kenapa? Karena Musa ghairi munsorif. Padanya ada dua illah ini yaitu apa? Yang pertama yang pertama ujmah, yang kedua alamiyah. Ya isim yang diambil dari bahasa jam, yang kedua dia nama. Ya. Sebagian membolehkan dengan kasrah karena muqaddarah itu lebih ringan urusannya. Terus Ya, mana min duhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maksur. Wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian sukai. Apa walayatnya? Hah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ترضونها. Jadi wau adalah harfu atfin mengatofkan kepada yang pertama abaukum. Qul in kana abaukum. Kemudian masakin ya Rabb. Yaqi masakinu masakinu ma'tuf ala ya alama qablah ma'tuf ala marfu' marfu'un mithlu. Terus tardawnaha ya mudhari' مرفوع لتجرده ya wa alamatu rafi coba dibantu ini tinggal ngisi titik-titiknya aja. Wa alamat rafi. Hah? Subutu an-nun li minal afal khamsah. Masa lupa. Al-wawu Bomir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il ha dhamir ha dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih ah jumlah fi'liyah ya dari tarbaunaha pada mahalnya apa pada mahalnya rofa sifat bagi masakin. Jadi kalau ada jumlah ataupun syibul jumlah yang datang setelah isim yang nakir maka dia i'rabnya sebagai sifat. Makanya kita terjemahkan dan tempat-tempat yang kalian sukai. Bisa? Hah? Coba diulangi i'rabnya. Tardonaha. Ya. ya ya jumlah fi'il ya fi mahali fi mahali rofin sifat sifat bagi masakin wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam wa min ayatihil jawari coba di rob min harfu jarin ayati ya ya wahwa ha ya mabni si mahalli jarin mudhafun ilai al jar wal majrur rafin khabar al jawari rabi apa al jawari wa min ayatil jawari di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya perahu-perahu yang berlayar di lautan. Al-Jawari mubtada mu muakhar. Kemudian mar marfu. Apa tanda rafanya? Wa alamatu rafi ad-dhammah muqaddarah ala ala al al-mahdhufah. Jadi al-jawari adalah mubtada muakhar marfu' wa alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddarah alal ya'i al mahdufati dhammah muqaddarah di atas ya yang dibuang ya apa yang menghalangi munculnya harokat dhammah di situ at-ta'adzur asli al-jawariyu ya, dibuang yaknya Kemudian wafi jamil mu'anati salim. Eh, tempat berikutnya dari dhamma adalah pada jamak mu'anati salim wa ma humila alaih dan apa yang dibawa kepada jamak muannats salim. Kenapa sih dibawa kepada jamak muannats salim? Ya karena bentuknya seperti jamak muannats salim. Terus kenapa gak disebut dengan jamak muannats salim saja? Ya alasannya karena padanya ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga dia tidak digolongkan sebagai muannats salim, hanya disamakan dalam hal i'rabnya. Ya sebagian ulama mengkritiki penamaan ya kalimat ini dengan al muannats salim. Sebagian mengatakan bahwasanya yang lebih utama dengan apa? Ma jumi'a bi alifin wa tain mazidataini. Apa yang dijamakan dengan alif dan ta tambahan. Sebagaimana ucapannya Ibnu Malik di dalam alfiyahnya. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Ya. Wa ma bita'in wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Ya. Hmm. Kenapa yang lebih tepat itu adalah nama ini? Majumia ya bil alif wa ta al mizadit al mazidatain karena di sana ada ya isim yang dia muzakkar tapi dijamakan dengan jamak ini seperti al hammam apa jamaknya al hammamat ya kan juga di sana ada jamak yang bentuk mufradnya gak selamat gitu tapi dia masuk ke jamak ini seperti sajadah, apa jamaknya sajadah? Sajadat, berubah enggak di situ? Bentuk apa? Mufradnya ketika dijamakan berubah. Tapi tetap dinamakan dengan jamak ini. Ya, tapi bisa dikasih udur ya bahwasanya beliau menamai dengan nama ini ya karena melihat kebanyakan atau keumuman contoh-contohnya itu dalam bentuk muannas dan selamat dari perubahan. Muslimatun, solihatun, qanitatun, Idza ja'akal mu'minat. Contohnya idza ja'akal mu'minatu. Idza ja'akal mu'minat. Di cepat. Ya, idza. Tadi dulu, dharaf ya. dharaf apa? Dharaf lima istaqbala istaqbala minaz zaman wa fihi makna syarat ya. Dan padanya ada makna syarat. Jadi idza itu termasuk isim syarat tapi tidak menjazmkan. Ya, terus ja'aka. Jadi saya ulangi idza i'rabnya ya adalah dzaraf di mustaqbal min zaman wa fi makna asyarat. Ja'aka ya fi'lun madin mabni al fat wa fa'ilu fa'ilnya dulu ah ya betul fa'ilnya nanti diakhirkan ya terus silakan kaf Muamir mutasil ya Nasbin maf'ulun bi al mu'minatu fa'ilun marfu' alamat rafi' ad-dhammah adh ala akhirih jadi ya, jumlah fi'liyah fi mahali jar mudhafun ilaih Izanya mudhaf <coughs> idza tadi dzaraf lima min az-zaman wa fihi ma'na syarat dia mabni ala sukun fi mahali apa nasbin dzaraf fi mahali nasbin i'rabnya mahalli karena dia mabni. Kenapa sih apa yang menyebabkan iz dan iza itu mabni? Alasannya apa? Telah kita sebutkan beberapa alasan ada empat ya yang menyebabkan isim itu apa? Mabni. Apa di sini kira-kira yang menyebabkan iz dan iza itu mabni? Masuk ke kesurupaannya ke berapa? Hah? Asyibhu al al iftiqori. Keserupaannya sifat iftiqori di mana dia iza iz itu tidak bisa sempurna maknanya. Masih butuh kepada yang lain yang menyempurnakannya. Yaitu apa? Adanya mudhof ilaih berupa jumlah. Ya itu. Seperti tadi isim-isim mausul ya. Isim-isim mausul diantaranya juga iza. Iz ini juga mabni karena shibhul iftiqori. Keserupaan dari sisi kebutuhannya kepada sesuatu yang melengkapi maknanya. Sebagaimana huruf. Ya butuh huruf-huruf jar kepada isim yang melengkapi maknanya. Satu lagi kita selesaikan wa ulatul ahmali ya Rabb. <clears throat> wa ulatul ahmali ya cepat. Ulatu mutada marfu. Alamat rafi ya. Al ahmali wa huwa al ulatu ulatu mudaf mudaf ilayya Majrur bil mudaf alamat jarhi al kasrah. Ulat adalah isim jamak. Isim apa? Jamak isim jamak yang dia tidak memiliki bentukan mufrad dari lafadznya. Ulatul ahmali mereka orang-orang yang hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyabana hamlahun. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah antum meroja kembali diulang-ulang kalau ada yang sulit ditanyakan. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum.